kita menjadi orang yang soleh. Dan orang yang soleh itu berarti orangnya banyak beramal soleh. Itu otomatis orang tua dapat yang dikubur. Kita tahajud, kita sholatnya jamaah, kita baca Qur'annya rajin, kita baca salawatnya rajin. Itu otomatis orang tua yang di alam kubur mendapatkan pahala dari amal-amal soleh anak yang soleh. Kan? Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluh illa min thalathin sadaqah jariyah atau ilm yuntafa'u bih au walad salih yad'u lahu au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jika anak manusia, anaknya Nabi Adam alaihi salam wafat, terputus semua amalnya kecuali tiga. Sodakoh yang mengalir. Maksudnya waktu hidupnya sering nyumbang madrasah, nyumbang ini, nyumbang ini. Yang kedua, ilmu yang manfaat yang pernah dia sumbangkan. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Ya. Jadi dengan antum sholat tahajud, antum sholat duha, itu dapat bagiannya orang tua yang dikubur. Apalagi setelah itu antum mendoakannya. Insya Allah. Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan masalah apa yang tadi antum tanyakan. Segala amal soleh anak-anak itu berhadiah untuk orang tuanya di alam kubur. Makanya kalau kita udah jadi orang tua, kalau kita udah punya anak, manfaatin tuh anak buat bekal kita. Dengan mencetak anak itu menjadi anak yang soleh soleha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalai dengan harta-harta kalian, anak-anak kalian, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bawa tuh harta-harta kita, anak-anak kita sebagai alat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan itu, maksudnya melakukan apa? Melakukan hal yang demikian. Jadi dia punya anak, dia punya harta tapi malah jauh dari Allah, malah ngajak hartanya jauh dari Allah, ngajak anaknya jauh dari Allah. Orang-orang yang seperti ini maka dia akan merugi hidupnya, dunia wal akhirah. Jadi ini kesempatan bagi kita yang punya anak untuk mengajarkan anak kita kebaikan-kebaikan sehingga kalau kita sudah tiada kita dapat berita yang menyejukkan. Anakmu sedang tahajud, anakmu sedang bersodakoh, anakmu sedang sholat jamaah, anakmu jujur, anakmu baik, anakmu tidak menzolimi orang. Alhamdulillahirrabbil Alamin. Nah, Oh ini dari Nirwana. Nirwana bukan pertanyaan tapi sebuah sambutan. Ustadz senang sekali nonton KSNS yang di ranah Minang. Sedikit. Pak Ustadz belajar bahasa Minang. Lucu. Tapi tetap ada ilmunya. <laughs> Lucu. Aduh. Ya. Tanah Minang ya. Kapan nih kita nih? Anda mau nanti insya Allah kapan-kapan kita ke Aceh. Hah? Kalau perlu ke Papua. <laughs> Mantap ya. Makanya diundang ke SNS ke sono. Siap. Tetap di KSNS. Ahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin, Allahumma amin. Sahabat. Sahabat. Ya, jangan lupa dong. Sahabat. Ya, salam. Gitu, mantap. Jadi nanti kalau ketemu saya, ngomongnya apa? Ya, salam. Tapi sebelum ya salam, salam dulu. Nah, jadi kita dapat sunnah Nabi. Misalnya sahabat ketemu saya nih. Di mana nanti ketemu? Assalamualaikum. Ah, <laughs> gitu. Baru saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Baru ente bilang, ya salam. Nah, <laughs> asik ya. Nah, Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sampai di mana? Sayyidati Hafsah ya. Sayyidati Hafsah putrinya Sayyidina Umar Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak ada pembicaraan apa-apa. Akhirnya Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Utsman yang sudah lama menduda. Karena bayangkan menik, e, eh, wafatnya atau kembalinya ke rahmat Allah istrinya Sayyidina Utsman yang bernama Ruqayyah putrinya Rasulullah itu di waktu terjadinya perang Badar. Sedangkan Habsah di waktu terjadinya perang Uhud ditawarkan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sempat ada ada ada ada respon ya karena Sayyidina Utsman sudah lama menduda. Terdengarlah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbincangan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman tentang akan masuknya Sayyidina Utsman menjadi menantu bagi Sayyidina Umar ingin melamar Hafsah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata, yang tidak bergerak kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, hadisun sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya, memanggil Sayyidina Umar dan memanggil Sayyidina Utsman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتى رسول الله أكن منيكة حفصة قطريم يا عمر dengan seorang yang lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan Utsman. Dan akan menikah dengan Utsman seorang wanita yang lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan Hafsah. Keduanya nggak paham nih. Ya, ini sebuah kalimat bisyarah. Kalimat kabar gembira dari Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alaih. Bagaimana dalam suatu kejadian Rasulullah menyenangkan Umar dan menyenangkan Utsman. Akhirnya kata Rasulullah, aku melamar putrimu Hafsah ya Umar. Rasulullah lebih baik dibanding Utsman kedudukannya, jauh. Nah, kemudian Utsman Aku terima jika engkau ingin menikah dengan putriku Ummu Kulthum, adiknya Rukoya, putrinya Nabi SAW. Lebih lebih tinggi nasabnya dibanding putrinya Umar. Maka saat itu Sayyidina Utsman tersenyum dan Sayyidina Umar tersenyum. Sahabat Sahabat. Sahabat. Ya salam. Jangan oi. <laughs> Ya salam. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita dapat uh, hikmah ilmu yang besar dari kisah yang tadi saya sampaikan. Intinya ada beberapa hikmah ya. Sebagai seorang ayah, ya jangan tenang-tenang aja tuh, jangan biarin aja. Misalnya putri kita belum menikah atau putri kita menjanda, kita tenang, kita diemin aja, kita masa bodoh, biarin dia yang nyari. Jangan. Kita harus turun kita sambil berdoa, kita berdoa kepada Allah dan juga kita sambil berusaha, ya. Cari orang yang benar, orang yang baik dan gak usah malu menawarkan putri kita untuk dinikahkan oleh orang lain karena itu bukanlah aib, bukanlah penghinaan. Karena kita menawarkan agar ada yang mau menikahkan adalah orang baik. Kemudian sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kebaikan akan selalu datang bagi pecinta Allah dan Rasulnya Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alih.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 Mohon maaf atas segala kehilafan. Saya mohon dibantu doanya untuk diri saya dan KSNS agar program ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sahabat bisa kirimkan pesan ataupun pertanyaan di Twitter kami di @sheikh_fikri atau di email kami ksns at yahoo.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah